Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan kafiran, taiban, mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa yardha Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Kitab wa Sunnah. Kita masih pada masalah yang keenam tentang sunanus sholah, sunnah-sunnah di dalam sholat. Telah kita baca beberapa sunnah dari sunnah-sunnah yang disyariatkan di dalam sholat Yang berikutnya maju maju. Nah, Jangan berdekatan. Kalau berdekatan ngobrol. Yang berikutnya yang berikutnya alat ala tasbih ruku'i was sujud. Tambahan dari tasbih ruku dan sujud. Disunahkan untuk menambah lebih dari satu kali tasbih Baik dua kali atau tiga kali Dan yang wajib adalah satu kali Dan disunahkan untuk menambahnya Demikian pula disunahkan untuk menambahkan doa dan memperbanyak doa ketika sujud. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak berdoa ketika sujud. Ya. Di antara doa yang pernah beliau ucapkan adalah doa Allahumma gfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Juga diantaranya beliau pernah berdoa Rabbi gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya. dan masih banyak lagi dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan beliau memperbanyak berdoa ketika sujud. Kemudian yang berikutnya Di antara sunnah-sunnah Akwal yang berupa ucapan adalah wa du'a'u ba'da tasyahud qabla salam. Berdoa setelah bertasyahud. Berdoa setelah selesai tasyahud akhir. Eh, qabla salam sebelum salam. Nah, Dan diantara doa tersebut adalah doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari empat perkara. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat atau sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha Yakub Yakub duduk Yakub duduk Kata Aisyah radhiyallahu taala anha kana yad'u fi salatihi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udzubika minal ma'asim wal maghram Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW di dalam salatnya berdoa dengan doa ini. Berlindung dari empat perkara. Dari azab kubur, dari fitnah dajjal, fitnah hidup dan mati. Dalam suatu riwayat dari azab jahannam Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang lain. Berarti ya di sini banyak jalannya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah saw bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id min arba'." Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka minta perlindungan. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. يقول Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama Wa a'udhu bika min القبر qabri Wa min fitnatil mahya wal mamat Wa min syarri fitnatil masihid dajjal Kata Rasulullah SAW apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud ya, Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara Meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah jahannam, eh, dari azab jahannam dan juga dari azab kubur. Kemudian yang ketiga dari fitnah hidup dan mati. Dan yang keempat dari fitnah dajjal. Dan sebagian para ulama berpendapat wajibnya doa ini. Karena disebutkan dengan lafad Al-amr Perintah ya. Fal yasta'id Min arba' Mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Ini perintah. Dan asal perintah dari Nabi saw Alaihi Wasallam adalah al-wujub menunjukkan wajibnya. Nah. Kecuali kalau ada korina atau dalil yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain. Selama tidak ada maka hukumnya wajib. Berlindung dari empat perkara ini. di antara doa-doa yang dianjurkan, yang disyariatkan setelah tasyahud sebelum salam. Setelah tasyahud, ya, kemudian bersolawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan salawat Ibrahimiyah, kemudian membaca doa ini, berlindung dari empat perkara. Kemudian diantara doa yang juga disunahkan, enam di akhir solat sebelum salam, ya, adalah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya ya. yaitu Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ya. kata beliau radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan suatu doa ya. di akhir salat. Nah. Yaitu doa Allahumma inni Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya, ya Allah tolonglah aku ya untuk bisa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, ini doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW Alaihi ya, untuk dibaca di akhir solat sebelum salam. Allahumma inni Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Taib selesai dari pembahasan tentang sunan fisolah, ya sunnah-sunnah yang disyariatkan di dalam sholat Baik sunnah yang berupa gerakan Ataupun sunnah yang berupa ucapan Kita masuk pada masalah yang ketujuh Al-mas'alatu sabi'ah, masalah yang ketujuh, tuha Pembatal-pembatal solat. yubtilu tak umurun Ada beberapa perkara yang akan membatalkan solat. Nujumiluha fima ya'ti Akan kami jelaskan secara umum ya, Dalam penjelasan berikut ini Al-awwal yang pertama Yubtilu sholata ma yubtilu toharoh Akan membatalkan sholat Semua perkara yang membatalkan toharoh Artinya Pembatal-pembatal toharoh itu juga adalah pembatal-pembatal solat. Keluarnya sesuatu dari dua jalan, ya. Baik BAB atau BAK atau naam dan yang lainnya. Ya. Dari pembatal-pembatal wudhu ya Pembatal-pembatal toharoh itu semua merupakan pembatal-pembatal sholat. Kenapa? Li'anna toharoh tasyartun lisihatiha. Karena toharoh itu syarat sahnya sholat. Toharoh itu syarat sahnya sholat. Faidah itu toharoh toharotu batulat as-sholah apabila toharohnya batal maka batal pula sholatnya Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda La yakbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, ini merupakan bahwasanya toharoh syarat sahnya salat. Jika batal toharohnya maka batal pula salatnya. Ini yang pertama, pembatal-pembatal sholat adalah pembatal-pembatal wudu atau pembatal-pembatal toharoh. Kemudian asaniyah yang kedua Abdahiku bisautin Abdahik Tertawa Dengan mengeluarkan suara tertawa dengan mengeluarkan suara wahwal qahqahah qahqahah yaitu naam suara yang keluar ketika tertawa fa innahu yubtiluha bil ijma' maka tertawa yang disertai suara itu membatalkan salat bil ijma' dengan kesepakatan ijma' para ulama hmm. bahwasannya tertawa yang disertai dengan suara itu membatalkan sholat Kenapa ad tertawa yang mengandung suara itu membatalkan sholat? Li'annahu kal kalam karena dia hukumnya seperti kalam, seperti ucapan. Ya. Dan al-kalam dengan sengaja ya, ngobrol atau berucap dengan sengaja ya, dalam keadaan dia sadar ya. dan dalam keadaan dia tahu ya, bahwasanya itu membatalkan sholat ya. itu merupakan pembatal sholat ya. sehingga ad-dhahik hukumnya kal kalam seperti kalam Bahkan bal asyad. Bahkan lebih parah daripada kalam, daripada ucapan. Ya, tertawa yang mengeluarkan suara itu lebih parah daripada ucapan, daripada sekedar eh, ngobrol atau berucap. Ya. Walima fi dzalika min istighfafi wat tala'u bil munafi li maqsudis shalah. Alasan berikutnya karena juga tertawa itu mengandung istighfaf. Ada bentuk sikap meremehkan, ya, meremehkan solat, watalaub dan main-main. Yang ini munafi menafikan di solat tujuan solat. Sehingga Abdohik tertawa dengan disertai suara itu membatalkan sholat Amma tabassumu Amma tabassumu Adapun sekedar senyum ya, Senyum Bila kohkohah tanpa mengeluarkan suara ya, Fa innahu la yubtiluha maka itu tidak membatalkan sholat Dan ini pendapatnya mayoritas para ulama Bahwasanya sekedar senyum ya, Tidak mengeluarkan suara Itu tidak membatalkan sholat Kamana qalahu Ibnul Mundhir wa ghairuh Sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnul Mundhir dan yang lainnya dan bahkan ini pendapat mayoritas para ulama Sehingga yang membatalkan adalah tertawa yang disertai dengan suara nah. Tapi kemudian yang berikutnya Asalisa yang ketiga dari pembatal-pembatal sholat Al-kalamu amdan berucap dengan sengaja li ghairi maslahati shalah bukan untuk kemaslahatan salat bukan untuk kemaslahatan salat beda kalau untuk kemaslahatan salat ya misalkan imamnya salah subhanallah bertasbih. Ini berucap dengan sengaja bukan untuk kemaslahatan sholat. Apa dalilnya? Fa'an Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qal. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qal beliau berkata. Kunna natakallamu fis sholah. Dahulu kami di dalam sholat ngobrol. Yukallimur rojulu minna sahibahu. Seorang dia ngobrol dengan temannya yang ada di sampingnya. Jadi sholat sambil ngobrol. Ini awal-awal di uh, eh, syariatkannya sholat. Wahwa ya. ila janbihi fis sholah. Dia ngobrol dengan temannya yang ada di sampingnya ketika sholat. Itu terjadi hatta nazalat wakumulillahi konitin. Itu terjadi ya, sampai turunlah ayat ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 238 wakumulillahi konitin dan berdirilah kalian sholat karena Allah qanitin dengan khusyuk itu jangan ngobrol di dalam sholat fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam maka kita diperintahkan untuk diam dan kita dilarang untuk berbicara Al hadis sahih hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga berbicara dengan sengaja tanpa uh, untuk kemaslahatan sholat ya, atau bukan untuk kemaslahatan sholat ini membatalkan sholat. Namun ini disyaratkan jika dia sadar. Ya. Jika dia sadar dan dia tahu hukumnya. Sadar dan tahu hukumnya bahwasanya berbicara dalam sholat itu membatalkan sholat. Fa in takallama jahilan au nasian, apabila dia berbicara tapi karena bodoh belum tahu hukumnya, Eh, mungkin baru masuk Islam. Ya. atau dia lupa. Eh. Refleks ada yang manggil misalkan, refleks lupa. Nah. Maka yang seperti ini la tubtil tahu tidak membatalkan sholatnya. Kalau lupa atau jahil belum tahu hukumnya ya, bahwasannya berbicara itu membatalkan sholat dia belum tahu hukumnya. Itu tidak membatalkan sholat. Kemudian yang keempat mururul mar'atil balighati awil himari awil kalbil aswadi baina yadai al musalli duna mawdi'i sujudi lewatnya seorang wanita yang dewasa atau keledai atau kalbun hitam ya, anjing hitam di depan orang yang sedang sholat di tempat sujudnya yaitu di hadapannya di antara dia dengan sutrohnya dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum yusolli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mislu akhiratir rahli." Apabila salah seorang di antara kalian berdiri sholat Maka akan menghalangi dia Atau menjadi sutroh dia Apabila di hadapan dia ada benda yang seperti akhiratir rohli seperti bagian belakangnya unta. Nah. Ya. Yaitu tempat duduk. Ya. Fa'idha lam yakun baina yadayhi mislu akhiratir rahli apabila di antara atau di, di depannya itu tidak ada benda yang seperti benda yang ada di belakang unta ya. fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad maka akan memutus salatnya keledai perempuan dan anjing hitam nah anjing hitam keledai dan Perempuan ini akan memutus sholat jika di depan orang yang sholat tidak ada sutroh. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Warrahlu huwa ma yurkabu alaihi alal ibil. Arrahlu itu adalah benda yang dipasang ya, atau yang dinaikin alal ibil di atas unta. Nah, itu tempat duduk yang dipasang di atas unta. Ini namanya ar-rahlu. Wa huwa lil faras ya. Modelnya seperti pelana yang dipasang di kuda. Wa muakhiratul rahli miqdaru hazirah dan tempat duduk yang dipasang di atas unta itu itu miqdaru zira' kurang lebih panjangnya itu zira' satu hasta fayakunu hadzal miqdaru huwal mujzi fi sutrah maka jadilah eh, ukuran tersebut adalah ukuran yang sah untuk dijadikan sutroh ya yaitu satu ziro' nah ada khilaf di sana tentang batas minimal tingginya eh, sutro. Ya. ada yang mengatakan ziro' ya satu hasta seperti dalam kitab ini yang kita baca ada yang mengatakan sulusai ziro Dua per tiga hasta Hasta itu dari mana? Hah? Dari ujung sampai eh, Apa ini? Siku Ini satu zero, satu hasta Nah Di dalam buku ini dipilih pendapat yang minimal panjangnya segini Di dalam pendapat yang lain, ya, sebagian para ulama <clears throat> al-ajilla mereka berpendapat selusai ziroh dua per tiga hasta. Ya, dua per tiga berarti ya ini dibagi tiga aja. Nah, bagi tiga, pilih dua per tiganya. Nah, ukuran ziroh hasta lelaki yang sedang-sedang. Nah. Taib ini yang keempat dari pembatal-pembatal sholat Yaitu Lewatnya Wanita ataupun keledai Ataupun eh, anjing hitam Di depan orang yang sedang sholat yaitu lewat di depan dia ya. jika lewatnya naam di antara dia dengan sutrohnya ya. lewatnya di tengah antara dia dengan sutroh atau dia orang yang sholat tidak memakai sutroh nah, sholat tidak memakai sutroh Taib maka ketika ada tiga makhluk ini lewat di depannya maka terputus sholatnya. Di dalam masalah sutro di sana ada beberapa pembahasan. Yang penting untuk kita ketahui Para ulama sepakat tentang disyariatkannya sutroh bagi orang yang sholat. Para ulama sepakat tentang disyariatkannya sutroh bagi orang yang sedang sholat. Hanya saja berselisih tentang masalah hukumnya. Apakah wajib ataukah sunnah ya. Sebagian para ulama berpendapat sunnah Dan sebagian yang lain berpendapat wajib Dan ini pendapatnya Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala dan inilah yang rojih nah, itu wajibnya sutroh bagi orang yang sholat Dalil tentang disyariatkannya sutroh Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja ila al-musalla amara bil harbati fadu fatudau baina yadayhi. Kata Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar ke musalla ke tempat salat lapangan ya, maka beliau memerintahkan untuk menancapkan tombak di hadapannya nah, sebagai sutroh Dan diantara dalil yang menunjukkan wajibnya ya, adalah terus menerusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan bersutroh, ya. baik ketika mukim ya, atau ketika safar, baik ketika mukim atau ketika safar. Maka beliau selalu menggunakan sutro ketika sholat. Dan Rasulullah SAW bersabda, Sallu kamar aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, Kemudian apakah boleh bersutroh dengan garis? Ya. Apakah boleh bersutroh dengan garis? Jawabannya la yajuz. Tidak boleh bersutroh dengan garis. Hal ini karena hadis tentang sutroh yang berupa garis ya, itu adalah hadis doif, ya, hadis yang lemah. Ada riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa ilam yajid falyunsib 'asah fa illam yakun ma'ahu asa falyukhattit khattan thumma la yadurruhu amama apabila salah seorang di antara kalian salat maka pasanglah di hadapannya sesuatu atau benda untuk sutro. apabila dia tidak mendapati benda maka tancapkanlah tombaknya atau tongkatnya Apabila dia tidak mendapati tongkat eh, Maka garislah satu garis eh, Untuk sutroh Maka kemudian Naam tidak bermudorot bagi dia Orang yang lewat di hadapannya Itu di luar sutroh Nah Hadis eh, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya akan tetapi hadis ini lemah. Ya. Hadis ini lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dilemahkan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad, Imam Malik, ya, Daruqutni, Al-Imam An-Nawawi, ya, dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis lemah. Kemudian berapa panjangnya sutra tersebut? Tadi sudah sedikit kita singgung tentang panjangnya sutroh. Panjangnya sutroh itu adalah mislumu muakhiratir rahli. Nah, itu setinggi benda pelana ya, yang dipasang di unta. Dalilnya adalah hadis tadi yang sudah kita baca. Ya. Hadis yang lain ya, diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang sutroh bagi orang yang sholat di waktu perang Tabuk. Ya. Di waktu perang Tabuk Rasulullah SAW ditanya tentang sutroh bagi orang yang sholat. Maka beliau mengatakan mislu muakhiratir rahli seperti pelana yang dipasang di atas unta. Seberapa panjang pelana tersebut yang dipasang di atas unta? Nah. Di sana ada beberapa ucapan para ulama tentang hal ini. Di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala <clears throat> beliau mengatakan fahiya qadru azmi zira, huwa nahwu sulusai zira. Hmm. Kata beliau, eh, pelana yang dipasang di atas unta itu setinggi tulang hasta. Ya, tulang hasta itu mana? Dari pergelangan sampai siku. Nah, ini tulang hasta. Wahwa nahwu sulusei yaitu sekitar dua per 3 hasta. Kalau satu hasta kan dari sini sampai siku. Nah, kalau tulangnya dua pertiganya, dua pertiga hasta. Nah, Hal ini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam Syarah Muslim Dan di sana ada ucapan yang lain di antara ucapan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Wa dhahir anna hadza 'ala sabili taqrib la tahdid, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaddaraha bi akhiratir rahli. Wa akhiratur rahli mukhtalafun fiha fit tul wal qasr. Fataratan takunu zira'an wa taratan takunu aqal fama qaraba zira' ajza al istitharu bihi. Kata beliau, yang nampak ya, bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e, seperti pelana ini pasang di atas unta itu hanya ala sabili takrib ya, hanya untuk e, mendekatkan pemahaman ya hanya untuk mendekatkan pemahaman atau hanya untuk perkiraan ya perkiraan segitu bukan tahdid pembatasan Karena Nabi SAW beliau eh, Naam Mengatakan mislumu akhiratir rahli ya. Sutra itu seperti Pelana yang dipasang di atas unta Sedangkan pelana yang dipasang di atas unta Itu berbeda-beda Ada yang panjang Ada yang pendek ya. Nah, Gak mesti sama Kadang-kadang ukurannya satu hasta Kadang-kadang lebih eh, apa kurang dari satu hasta ya nah maka kata beliau fama qarabadhira ajza al istitarubihi yang mendekati satu hasta ya nah yang kira kira-kira seperti itu ya maka sah untuk dijadikan sebagai sutroh seperti tadi dua per tiga hasta ya Nah, seperti ucapan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sehingga minimal sutro itu dua per tiga hasta Nah dua per tiga hasta Yaitu sepanjang tulang eh, hasta atau tulang lengan bawah ya. Dari pergelangan tangan sampai siku Kemudian yang berikutnya apa hukum mendekat ke sutro? Nah. Sebagian para ulama berpendapat wajib untuk mendekat ke sutro berdasarkan hadis, ya, berdasarkan hadis yang sahih dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Sahal radhiyallahu taala anhu ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatah apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap ke sutra yaitu di depannya ada sutra ya falyadnu minha maka hendaklah dia mendekat ke sutroh itu ya. Walayak ta'u syaitanu alaihi salatah. Jangan sampai syaitan akan memutus salat dia. Nah. Sehingga disyaratkan untuk naam kita bersutroh ketika salat. Nah, karena jangan sampai syaitan memutus salat kita. Nah. Al hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala. Nah. Berdasarkan hadis ini perintah ya, perintah falyadnu hendaklah mendekat. Ini perintah. Dan asal perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Nah, sehingga berdasarkan hadis ini sebagian para ulama berpendapat wajibnya mendekat kepada sutroh. Wallahu taala alam bisawab. Masih panjang pembahasan tentang sutroh. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.